disebutkan apa itu UFO dan lain-lain itu UFO uh, UFO itu bisa aja dia adalah jin sebenarnya kan jin lebih maju kan masalah kedokterannya hmm. masalah membuat itu terbang sendiri pun bisa bisa aja mereka menyamar jadi bentuk ini atau membawa bentuk ini hmm. tapi orang orang kafir akalnya kurang wih hebat sekali itu eh, alien <laughs> kalau asli kalau asli <laughs> bisa aja <laughs> Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh eh, Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah eh, masih masalah sikap tengah ahlu sunnah. Wa fi babil Ambia, di dalam bab para nabi ahlu sunnah eh, muslimin itu pertengahan bainal yahud di antara yahud yang mereka itu apa allazina qatalu ba'dal Ambia yang membunuh beberapa nabi Bahkan lebih dari 100 nabi yang mereka bunuh. Oh, naudzubillah. Hmm, banyak. Yang mereka makhluk yang luar biasa jahat. Rasulullah aja diracun. Assalamualaikum. <laughs> Wa dan menelantarkan para nabi itu seperti yang dialami oleh siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Mereka ketika sudah berhasil mengalahkan Firaun istilahnya Allah yang mengalahkan. Kemudian apa? Kemudian mereka diajak ke masuk ke Filistin sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah taala. Ternyata apa? Ternyata mereka mengatakan ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di Filistin itu ada apa? Di Baitul Maqdis itu ada kaum yang jahat. Kemudian mereka mengatakan wa inna lana hatta ya minha dan kita tidak akan masuk ke dalamnya sampai mereka keluar. Ini menunjukkan apa? Mereka pengecut, takut. Sampai sekarang memang Yahudi itu penakut. Kemudian setelah dinasihati dan seterusnya kalian akan menang kalau kalian masuk itu. Allah yang menjamin. Ternyata habis itu mereka mengatakan apa? Innalan abadam madamu fiha. Kami tidak akan masuk ke dalamnya selamanya selama mereka masih di situ. Durhaka pada Nabi Musa. <coughs> Kemudian mengatakan apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna Pergilah kamu bersama Tuhanmu Nah, perang kalian berdua, kami duduk di sini. Ini kalimat yang besar. Gila. ya, Ini yang namanya apa? Qadaluhum. Yaitu menelantarkan nabinya, disuruh nabinya yang perang. Kalau mati salah sendiri. Kalau menang, ah, kami ikut menang. Wa tanaqasuhum dan merendahkan mereka. Nabi Musa sudah berapa kali berjasa pada mereka. Hmm. Setiap kali mereka kehausan, wah tinggal cari batu pukul ah, muncul 12 hmm. mata air hmm. kemudian mereka selalu dinaungi oleh apa awan dan minumannya eh, makanannya juga terjamin tapi ketika Nabi Musa tidak mau mandi bersama mereka mengatakan mamanahu an lama ma'ana illa bihi adar nggak ada yang menghalangi dia kencing eh, <laughs> apa, mandi bersama kami kecuali karena kemaluan dia besar tuh ini gila memang <laughs> Bani Israel itu nabinya dijelek-jelekan nah, ketika Nabi Harun meninggal yang waktunya meninggal meninggal. Mereka kata kusuk bikin cerita palsu. Ini paling Musa yang bunuh Harun karena hasad. Gila nabinya jelek jelekan sampai kayak gitu. Alhamdulillah. Nabi Harun meninggal dulu. Iya meninggal dulu. Memang beliau lebih tua daripada Nabi Musa. Nabi Harun. Kenapa? Oh, oh. Nabi Harun lagi tua. Iya, memang iya. abang, abang beliau. Hmm. Nabi Harun Beliau dilahirkan ketika tahun apa tahun dibebaskannya anak-anak laki-laki itu tumbuh. Adapun Nabi Musa lahir di tahun apa itu anak laki-laki dibunuh semua. Hmm. Ternyata Allah menyelamatkan dia dan bahkan eh, menyelamatkan beliau dan bahkan beliau dirawat di mana? Di kamar Firaun. <laughs> Yang Allah menunjukkan keajaiban. Kal, wan nah, Kalau muslimin ini pertengahan di antara Nasoro Alladzina lam yu'minu bi ba'din yang tidak beriman kepada sebagian nabi, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan beberapa nabi yang lain, wa ghalau fi Isa dan berlebihan kepada Nabi Isa. Hatta awsaluhu manzilatal uluhiyah. Sampai mereka menyampaikan beliau itu ke derajat atau ke posisi <coughs> sesembahan. Maka mereka menyembah Nabi Isa. Dan mereka mengatakan apa? Makanya orang-orang Kristen mereka paling banyak suka berbuat dosa. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya sejak dibunuhnya eh, apa? Sejak keluarnya Nabi Adam dan istri beliau yaitu Hawa dari apa dari surga, maka seluruh arwah manusia itu di bawah kekuasaan iblis di dalam neraka. Sebagai dosa dari apa? Dosa dari Adam. Seluruh arwah manusia yang jumlahnya nggak tahu berapa miliar, berapa triliun hmm. itu dikuasai oleh iblis Sementara apa? Maka bagaimana cara Allah menyelamatkan? Maka Allah membuat tipu daya kepada iblis. Allah masuk kepada apa? Masuk ke badannya Maryam. Kemudian apa lahirlah si Isa ini. Maka di dalam tubuh Isa ini ada ruhnya Allah. Ada nyawa, ada ya ada zatnya Allah. Nah, sementara iblis nggak tahu itu. Cuma kemudian apa? Kemudian Nabi Isa ini disalib. Disalib untuk apa? Untuk menebus dosa seluruh manusia. Manusia yang mana? Yang mengikuti ajaran mereka sampai hari kiamat. Maka dosa apapun yang dilakukan oleh orang Kristen itu sudah ditanggung oleh Isa. Karena dia disalib itu. Makanya jangan heran kalau mereka rajin maksiat di jalan-jalan dan sebagainya. Karena dosanya sudah ditanggung oleh Isa. Ini memang ajaran yang nggak masuk akal. Tayyikal <laughs> wa mawqiful muslimin al-khullas bainal ghali wal jafi. Sementara sikap kaum muslimin yang murni itu adalah di antara orang yang berlebihan dan orang yang bersikap kurang. Wa kadza fi abwabit thaharah. Demikian pula di dalam bab kesucian wa ghairiha dan bab-bab yang lain. Masalah kesucian bagaimana itu? Tidak berlebihan seperti sikap orang-orang Yahud dan tidak kurang seperti sikap orang Nasoro. Bagaimana? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ighosatil Lahfan min Masoyidi Syaitan kalau orang Yahudi mereka syariatnya karena mereka sudah terlalu banyak membunuh nabi dan e, apa itu merubah kitab maka nabi yang datang berikutnya mendatangkan syariat yang keras dari Allah taala mereka kalau terkena najis bajunya harus digunting kalau kulit mereka terkena najis harus apa harus di digores dengan pisau sampai keluar darah baru suci kembali Sementara orang Nasoro, mereka mengatakan kita harus menyelisihi orang kafir. Orang kafir yaitu Yahudi. Berarti apa? Kita ibadahnya harus dengan najis. Hmm. Jadi disebutkan sama Ibnu Qayyim kan beliau lihat langsung kan orang-orang Nasoro yang di yang di Syam dan beliau juga baca kitab-kitab kitab-kitab kisah-kisah itu. Jadi orang Nasoro sengaja ketika mereka mau masuk tempat ibadah mereka setiap hari Minggu itu, kalau kita bilang Ahad tapi mereka manggilnya Minggu. Jadi sebelum mereka masuk gereja, mereka sengaja kencing dulu. Semakin najis, semakin dicintai Tuhan katanya. Karena menyelisihi orang kafir. Hmm. Makanya kata beliau, terkadang mereka dengan kencing. Terkadang mereka apa? Dengan beraknya itu. Nah, nanti masuk ke gereja, ah, mereka ibadahnya dengan apa? Membawa najis ini. Menyelisihi orang Yahudi yang berlebihan katanya. Kencing sufi juga. Memang. <laughs> Nah, kalau sufi yang sebagaimana disebutkan oleh oleh Ibnu Jauzi di apa itu kitab Talbis Iblis itu biar dia merasa pengen terkenal apa itu dia sengaja masuk ke bayaroh matanya dan mulutnya penuh dengan dengan berak nah, ketika orang penat-penat bersihkan dia tanya ngapain kamu masuk ke bayaroh kayak gitu penuh dengan berak dia bilang aku ingin terkenal itu hmm. sufi-sufi yang ajaib hmm. Nah, bahkan Jeffrey Jeffrey yang mereka banggakan itu mengatakan seseorang tidak bisa mencapai derajat apalah kata dia anda lupa lafaz ma'rifat ataukah hakikat kecuali kalau dia tidurnya adalah di tempat-tempat yang kotor. Di tempat sampah dan sebagainya katanya. Ini ibadah orang Nasoro sebenarnya. Maka alusunnah wa eh, afan. Maka kaum muslimin syariatnya adalah apa? Pertengahan. Memang tidak boleh membiarkan najis. Tapi juga apa? Tidak berlebihan. Cukup dicuci dengan air atau di eh, digesek dengan tanah sampai bersih. Setelah itu selesai. Bisa untuk beribadah. Kalau masih ada sisa kotoran atau barangkali ada darah haid yang masih menempel setelah dicuci, maka apa? Kata Rasulullah SAW, "Fala yadurruki uh, ma baqiya ba'dah." Enggak akan membahayakan kamu yang tersisa. Yang penting sudah diusahakan. Baik, Allah taala